Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menguatkan kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita bisa dengan ikhlas menjalankan amalan yang mulia ini dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan kemuliaan kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Para jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita akan membahas tentang tema yang sangat penting bagi kita meraih doa yang mustajab. Doa merupakan amalan ibadah yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa doa itulah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Maksudnya doa itu intinya ibadah. Ini menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai manusia karena dijadikan sebagai inti ibadah. Dan kita tahu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Dan inti dari ibadah adalah doa. Ini menunjukkan pentingnya ibadah dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un akramu 'ala Allah taala min ad-du'a tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa sesuatu yang sangat mulia ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah doa Makanya jangan sampai kita sepelekan. Iringilah segala usaha kita dengan doa. Doa ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak meminta kepadanya, Allah semakin cinta kepada kita. Semakin kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kepada kita. Ini sangat berbeda dengan makhluknya. Kalau kita meminta kepada makhluknya, walaupun dia kaya raya, sekali meminta, mungkin dia senang membantu. Tapi dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sepuluh kali setelah itu dia bosan. Walaupun hartanya masih banyak dia akan merasakan orang ini kok minta terus akan-akan memanfaatkan saya. Ada perasaan seperti itu. Inilah makhluk. Karena memang apa yang ada di sisinya itu sangat sedikit sekali dibanding dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha luas karunia Jadi bayangkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ala qalbi rajulin wahid seandainya kalian dari awal sampai akhir baik jin dan manusia mereka semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabulkan semua permintaannya. Itu ibarat jarum yang dimasukkan ke samudra, ke lautan. Kemudian jarum tersebut diangkat kembali. Apakah jarum tersebut akan mengurangi air laut itu? tidak akan mengurangi kecuali hanya sedikit sekali. Itulah luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala padahal semua manusia sudah meminta apa yang mereka inginkan. Semua jin sudah meminta apa yang mereka inginkan dan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih sangat sedikit sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala semakin diminta, Allah semakin cinta kepada orang yang memintanya. Sebaliknya, orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimurkai oleh Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa doa ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat ingin agar kita selalu meminta kepadanya. Dan dengan selalu berdoa kepada Allah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu apa? Ibadah. Semakin kita banyak beribadah kepada Allah, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah pemilik segalanya. Allah pemilik segalanya. Kalau kita dekat dengan penguasa orang penting, senang nggak dia? Kita senang. Karena apa? Dengan dekat dengan orang yang punya kedudukan tersebut, banyak dari urusan kita yang bisa dimudahkan olehnya. Ini baru makhluk Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya perbanyaklah doa. Perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menunjukkan pentingnya doa dalam kehidupan kita adalah banyaknya porsi doa dalam ibadah sholat. Dan kita tahu sholat ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam setiap gerakan sholat kita ada syariat doa. Setiap posisi dalam sholat kita ada syariat doa. Misalnya ketika kita berdiri, ada syariat doa istiftah ketika kita akan memasuki sholat kita. Kemudian ketika ruku ada bacaan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ini diantara doa ruku yang artinya doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Maha suci engkau ya Allah Dan dengan memujimu Ya Allah ampunilah dosa-dosaku Doa Ketika i'tidal ada juga syariat doa ketika i'tidal. Seperti misalnya doa kunut. Ya, doa kunut ketika witir, doa kunut ketika ada nazilah kejadian besar yang menimpa kaum muslimin. Ya. Ini disyariatkan ketika tidak. Ketika sujud juga ada doa. Dengan doa yang sama ketika rukuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Ini diantara zikir yang disunahkan ketika sujud. Dan ketika sujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Karena ketika itulah seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya. Sehingga kemungkinan besar diijabai Kemudian ketika duduk di antara dua sujud juga demikian. Ada syariat doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ada beda-beda ya eh, urutan-urutannya. Ada yang Rabbi firli, Rabbi firli. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, ampuni dosaku doa. Ketika tasyahud juga ada syariat doa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa sebelum salam. Dan itu termasuk di antara doa yang eh, di, antara waktu doa yang mustajab. Dalam semua gerakan sholat kita ada perintah atau syariat berdoa. Makanya sholat namanya sholat. Sholat dalam bahasa artinya apa? Doa. Karena memang dalam setiap gerakan sholat ada syariat berdoa. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan kita. Makanya jangan diremehkan. <clears throat> Bagaimana untuk meraih doa yang mustajab? Ini pembahasan lain yang tadi pembahasan keutamaan berdoa. Jadi walaupun doa kita tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saja kita mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Bisa difahami ya? Walaupun misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, kita tetap mendapatkan keutamaan doa. Makanya pembahasan tentang meraih doa yang mustajab ini pembahasan yang lebih khusus daripada pembahasan doa saja. <clears throat> Tayyib. Di sini saya akan membahas membawakan lima poin yang menjadikan doa kita mustajab. Poin yang pertama adalah poin adab dalam berdoa. Ya, Ketika berdoa, perhatikan adab-adabnya. Ketika kita memperhatikan adab-adabnya, insya Allah doa kita akan mustajab. Kemudian yang kedua, berusahalah untuk melakukan sebab-sebab yang bisa menjadikan doa kita mustajab. Nanti akan kita bahas apa yang menjadikan doa kita mustajab. Apa sebab-sebab yang bisa menjadikan doa kita mustajab. Kemudian yang ketiga, pilih waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang keempat, pilih tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kelima, jauhi hal-hal yang bisa menjadikan doa kita tidak mustajab. Inilah lima poin yang akan kita bahas dalam majelis ini. Poin yang pertama adalah adab-adab dalam berdoa. Berusahalah untuk melakukan adab-adab dalam berdoa. Di antara adab dalam berdoa yang pertama adalah berdoa dalam keadaan suci. Berdoa dalam keadaan suci ini sangat dianjurkan karena doa termasuk zikir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang berzikir dalam keadaan tidak bersuci. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah ketika beliau sedang berwudhu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menjawab salamnya orang ini saat berwudhu. Selesai berwudhu baru dijawab salam. Kemudian beliau mengungkapkan alasannya. Kenapa beliau tidak mau menjawab ketika sedang berwudu? Beliau mengatakan, "Aku tidak senang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang tidak dalam keadaan suci." Ini menunjukkan ya bahwa ketika berdoa pun kita disunnahkan dan dianjurkan untuk bersuci. Walaupun itu ini bukan kewajiban. Ya, kalau misalnya kita sulit untuk bersuci dan kita ingin berdoa, silakan berdoa. Tidak ada masalah. Tapi dengan bersuci, ya kemungkinan mustajabnya sebuah doa akan lebih besar. Kemudian di antara ada berdoa, ya menengadahkan tangan ke atas. Ya seperti orang meminta-minta. Ya. Ini merupakan adab dalam berdoa dan dalil-dalil yang menunjukkan adab ini sangat banyak. Di antaranya hadis yang menjelaskan tentang seorang yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutilus safar dia dalam keadaan sedang melakukan safar yang jauh. Ash'ata aghbar Orang tersebut pakaiannya lusuh dan banyak debunya. Rambutnya kumal. Ya muddu yadaihi ilas sama. Orang tersebut menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyebutkan sebab-sebab mustajabnya doa. Di antara adabnya adalah menengadahkan tangan ke langit. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika berdoa seringkali demikian menengadahkan tangannya ke langit seperti ketika beliau berdoa di Mina setelah melempar jumrah akobah di hari ke-10. Kemudian setelah melempar jumrah ula dan ula dan wusta di hari ke-11, ke-12 dan ke-13 Dzulhijjah, beliau menengadahkan tangannya ke langit. Seperti ketika beliau sa'i di Sofa dan di Marwah, beliau menengadahkan tangannya ke langit. Ketika beliau wukuf di Arafah, beliau juga menengadahkan tangannya ke langit dan di banyak kesempatan ya beliau menengadahkan tangannya ke langit ketika ketika berdoa. Hal ini juga adab ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim." Sesungguhnya Rabb kalian yang maha mulia adalah zat yang maha pemalu dan zat yang maha pemberi yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi. Dia malu ketika seorang hamba menengadahkan tangannya kepadanya an an yaruddahuma sifra. Dia malu ketika mengembalikan ketika hamba tersebut mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apanya. Hadis ini menjelaskan tentang ada berdoa. Ketika seorang hamba berdoa dan menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah malu kalau orang tersebut selesai berdoa kemudian Allah tidak memberikan apa-apa kepada dia. Ya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa semua hamba yang berdoa itu diberikan sesuatu oleh Allah. Semua hamba yang berdoa itu diberikan sesuatu oleh Allah salah satu dari tiga disebutkan dalam sebuah hadis ya yang pertama doanya diijabai diberikan ketika itu yang kedua diakhirkan sampai di hari kiamat nanti baru diberi yang ketiga dia diselamatkan dari bahaya ya dia diselamatkan dari bahaya yang harusnya menimpa dia tapi karena dia berdoa itu Allah tidak memberikan permintaannya, tapi menyelamatkan dia dari bahaya yang mengancamnya. Allah Subhanahu wa taala malu ketika ada hambanya yang sudah berdoa menengadahkan tangannya kepadanya kemudian tidak memberikan apa-apa setelah setelah itu. Di antara ada berdoa adalah menghadap ke kiblat. Ketika berdoa menghadaplah ke kiblat. Ini termasuk adab ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering demikian. Ya, dalam doa-doanya beliau menghadap ke kiblat seperti misalnya doanya ketika di perang Badar. Yang beliau mengatakan, "Ya Allah, apabila para sahabatku ini engkau kalahkan maka engkau tidak akan disembah setelah hari ini ketika itu beliau menghadapnya berdoanya menghadap ke kiblat ketika di Arafah juga demikian beliau sengaja menghadap ke kiblat ketika di Sofa di Marwa beliau juga demikian sengaja menghadap ke ke kiblat ketika di Mina ya di Jamarat juga demikian beliau sengaja menghadap ke kiblat. Ya. Kita juga demikian. Ini termasuk adab dalam berdoa, ya. Adab dalam berdoa demikian, ya menghadap ke kiblat. Kemudian di antara adab dalam berdoa adalah memberikan pujian sebelum meminta. Memberikan pujian sebelum meminta dan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan langsung meminta. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, melihat ada orang berdoa dan tidak memberikan pujian, tidak membaca solawat untuk beliau. Beliau mengatakan ajilah Orang ini tergesa-gesa. Orang ini tergesa-gesa Makanya sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka berikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Misalnya dengan mengatakan lakal hamdu kulluh mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du atau dengan pujian-pujian yang lain Ustaz dengan bahasa Indonesia boleh kita katakan boleh dengan bahasa Indonesia tidak masalah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah engkaulah Tuhan semesta alam Engkaulah yang menguasai alam semesta ini Engkau yang menguasai alam jin Menguasai alam malaikat Engkau yang menguasai eh, ah, bumi ini. Ya Allah, Engkau yang memberikan rahmat kepada seluruh alam ini. Ya, kita berikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu membaca salawat untuk Rasulullah saw alaihi wasallam. Kemudian baru meminta kepadanya. Rasulullah saw alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ida Salla ahadukum falyabda bitahmidillahi wa tsanai alaihi. Apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sanjungan kepadanya. Tsumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah dia membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u ba'du bima Kemudian setelah itu baru berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Namun di sini ya ada pujian yang dibaca oleh sebagian kaum muslimin. Dan pujian tersebut ia mengandung makna yang kurang sopan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian ini bukan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari para sahabat. Ya, dan ini ada makna yang kurang sopan. Apa artinya Ustaz? Artinya segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Dengan pujian yang cukup yuwafi ni'amah. Yang cukup untuk membalas nikmat-nikmatmu. Wa yukafi'u mazidah dan juga cukup untuk membalas tambahan-tambahan nikmat tersebut. Ini kurang sopan. Karena apa? Karena tidak ada yang cukup untuk membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada. Makanya harusnya dihindari. Ya bacaan seperti ini harusnya dihindari karena ada ketidaksopanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini pujian yang kurang beradab ya makanya kita tinggalkan kita pilih pujian-pujian yang maknanya ya penuh dengan eh, kesopanan ya jangan membaca eh, pujian seperti ini Tapi apakah ketika menutup doa juga disunahkan untuk membaca solawat dan salam. Begitu pula pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan iya. Ketika kita menutup doa pun ya kita disunahkan untuk membaca solawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membaca apa? Pujian lagi. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ini telah disepakati oleh para ulama akan e, kesunahannya bahwa hal itu dianjurkan. Para ulama sudah sepakat bahwa ketika menutup doa juga dianjurkan untuk membaca salawat dan salam begitu pula pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara adab dalam berdoa agar doa kita mustajab adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, sebenarnya kita lebih rendah dari itu. Ya. Makanya rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akui kekurangan-kekurangan kita seperti misalnya sebagaimana di eh, ajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, alaihi wasallam, "Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira." Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menggalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini pujian. Faghfirli maghfirah. Maka ampunilah aku maghfiratan min 'indik dengan ampunan dari sisimu. Ya, seperti inilah di antara adab dalam berdoa. Jadi kita mengakui keadaan kita, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul istighfar misalnya juga demikian. Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk Ya Allah, engkaulah Rabbku La ilaha illa anta Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau Khalaqtani wa ana abduk Engkaulah yang menciptakan aku Dan akulah hambamu Wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu Dan aku akan sesuai dan aku akan menjalani perjanjianku semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu baru ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Ya. Kita intinya ya ketika berdoa rendahkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akui kesalahan-kesalahan kita, akui kekurangan-kekurangan kita. Setelah itu baru berdoa. Di antara ada berdoa juga menangis. Menangis ketika berdoa. Ini sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika menyebutkan ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di antara mereka apa? Warajulun rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sendiri dan air matanya bercucuran menangis dan doa termasuk apa zikir doa ini termasuk jenis zikir Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mencucurkan air mata kita, maka kita masuk dalam hadis tersebut. Dan kita ketika sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita juga kemungkinannya sangat mustajab. Ya. Makanya di antara adab dalam berdoa adalah menangis. Ya. Menangis ketika berdoa. Ini poin yang pertama yaitu poin adab dalam berdoa. Poin yang kedua, lakukanlah sebab-sebab yang menjadikan doa kita mustajab. Sebab-sebab apa sajakah yang menjadikan doa kita mustajab? Yang pertama, mengulang-ulang doa. Ketika kita berdoa, ya jangan hanya sekali kemudian ditinggalkan. Tapi ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengulang-ulang doa sampai tiga kali. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wa kana idza da'a da'a thalatha." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa, beliau berdoa dengan mengulang-ulang katanya sampai tiga kali. Wa idza sa'al Sa'ala thalatha. Apabila meminta hajat juga demikian. Meminta dengan mengulang-ulang sampai tiga kali. Makanya ketika berdoa, ya ulang-ulanglah doa tersebut. Ustaz, apakah boleh mengulang-ulang lebih dari tiga kali? Kita katakan boleh. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengulang doa sampai lima kali. Ya, makanya kita boleh mengulang-ulang doa lebih dari tiga kali. Ya, semakin banyak semakin baik. Ya, kadang-kadang kita sangat butuh dengan satu hajat. Ya, sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat tersebut dalam semalam. Kita ulang-ulang terus. Ya, ini sangat baik dan bisa menjadikan doa kita lebih mustajab. Kemudian yang kedua, termasuk di antara sebab mustajabnya sebuah doa adalah berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Dikenal dalam bahasa Arab Ismullah Al-A'zam. Nama Allah yang paling agung. Para ulama berbeda pendapat. Ya, nama Allah yang paling agung ini apa? Ada yang mengatakan nama Allah, ada yang mengatakan nama Al-Hayyul Qayyum, ada yang mengatakan nama ar rab ada yang mengatakan dengan pendapat yang lainnya. Namun di sini ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai penguat bahwa nama Allah yang paling agung bukanlah satu nama, tapi sebuah kalimat. Sebuah kalimat Ya. ya. Ada dua hadis yang di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang ini berdoa dengan al ismul a'zam. Tapi yang diucapkan oleh orang tersebut adalah sebuah kalimat. Ya. Dan ini eh, pendapat ini ya menurut sebagian ulama ya lebih kuat karena di situ ada kata Nabi yang tegas yang menyebutkan bahwa inilah ismul a'zam. Inilah nama Allah yang paling agung. Apa kalimat tersebut? Kalimat tersebut adalah kalimat Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta Al-Ahadus Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Ini Ismul Azam. Ada orang ya seorang sahabat membaca kalimat ini. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad sa'altallaha bil bil ismil azam." Engkau benar-benar telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang paling agung. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu bi anni asyhadu annaka antallah dengan persaksianku bahwa engkau adalah Allah la ilaha illa anta tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau al ahadus samad yang maha esa as samad yang maha dibutuhkan oleh yang lainnya alladzi lam yalid yang tidak beranak walam yulad dan tidak diperanakkan walam yakul lahu ahad dan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang sama dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ismul azam, kalimatnya Kemudian setelah itu baru membaca doanya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa Ismul A'zam adalah kalimat adalah hadis Jadi seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Samit. Ya. Sahabat ini berdoa dengan mengatakan Allahumma inni as'aluk Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Al-Mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Ya ini kalimat yang panjang dan setelah sahabat ini ya membaca kalimat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan laqad sa'altallah bil ismil a'zam. Engkau benar-benar telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang paling agung. Ya kalimat yang lain ya berbeda dua kalimat yang berbeda dan di e, dua riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan engkau benar-benar telah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ismul a'zam kemudian Rasulullah mengatakan alladhi idza du'iya bihi ajab yang dengan ismul a'zam tersebut Allah akan mengijabai doa orang yang berdoa kepadanya ini menunjukkan ya bahwa di antara sebab diijabahinya sebuah doa adalah berdoa dengan Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung ya. Makanya kalau kita ingin ya agar doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala gunakanlah ini Ismul A'zam ini. Baik. Yang ketiga, di antara sebab yang bisa menjadikan doa kita mustajab adalah berdoa dengan bertawasul yang disyariatkan. Berdoa dengan cara bertawasul dengan tawasul yang disyariatkan. Ada tiga tawasul yang disyariatkan. Tawasul yang pertama adalah bertawasul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup seperti dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah ketika masih hidup, kemudian meminta agar didoakan oleh Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Cerita yang sangat masyur ada seorang Arabi, orang Arab Badui. Di tengah-tengah khutbah Jum'ah Orang tersebut datang dan mengatakan langsung kepada Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harta kami telah hancur karena kekeringan. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menurunkan hujan. Ini tawasul dengan doanya orang yang saleh. Akhirnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berdoa dan akhirnya turunlah hujan. Ya. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengalami kekeringan di masa kekhalifahannya, di masa pemerintahannya. Akhirnya bertawasul dengan doanya siapa? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abbas. Ya. Umar ibn Khattab tidak datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta agar didoakan oleh Rasulullah karena Rasulullah sudah meninggal. Ya. Tapi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meminta doa kepada sahabat Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya sahabat Abbas ya berdoa ketika itu agar diturunkan hujan, turunlah hujan. Ini bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Ini dibolehkan. Kalau sudah meninggal tidak dibolehkan. Yang kedua, tawasul yang dibolehkan adalah tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Dan ini banyak dalilnya. Di antara dalilnya adalah hadis yang menjelaskan tentang tiga orang yang terjebak di dalam goa. Ya, insyaallah antum semua sudah tahu. Mereka menyebutkan amal-amal saleh yang menjadi andalan mereka. Akhirnya dengan tawasul ya dengan menyebutkan amal-amal saleh tersebut kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan ya E, batu yang menutupi gua tersebut akhirnya mereka selamat. Di dalam Al-Qur'an pun banyak ya, misalnya seperti ayat Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendengar ada orang yang mengajak kami untuk beriman. Lalu kami pun beriman maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini menyebutkan apa? Menyebutkan amalan keimanan. Kemudian setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ya eh, kedua sebelum akhir ya kedua dari belakang dari surat di surat Al-Baqarah wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak Ghufranaka Rabbana wa ilaikal Mereka mengatakan kami telah mendengar dan kami telah taat. Maka ampunanmu ya Allah. Ya seperti ini ya eh, adalah tawasul dengan amal-amal soleh yang sudah kita lakukan. Ya jangan menyebutkan amal soleh orang lain ya. Amal soleh kita sendiri yang sudah kita lakukan. Kemudian kita meminta Allah Subhanahu wa taala dengan amal tersebut. Yang ketiga adalah bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita menyebut nama-nama Allah. Kita menyebut sifat-sifatnya. Kemudian setelah itu berdoa meminta hajat sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata-kata sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui ini tawassul dengan nama-nama Allah. Ya. Jadi menyebut nama Allah ya setelah atau sebelum menyebutkan permintaan. Setelah atau sebelum meminta permintaan. Kalau misalnya sebelum meminta permintaan misalnya ya. Ya Ghaffar. Ya Tawwab. Ya Rahim. Ighfirli warhamni wa tub alayya misalnya. Wahai zat yang maha pengampun, wahai zat yang maha memberikan rahmat, wahai zat yang maha menerima taubat. Ampuni dosa-dosaku. Rahmatilah aku, terimalah taubatku. Ya. Ini tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tawasul dengan sifat misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya wahai zat yang maha merahmati. Wahai zat yang menurunkan hujan. Turunkanlah hujan. Wahai zat yang memberikan rizki. Ini ada sifat-sifat yang kita sebutkan di sana. Ya, ini termasuk di antara tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadikan doa kita semakin mustajab. Kemudian yang keempat di antara sebab mustajabnya sebuah doa adalah berdoa dengan doanya Nabi Yusuf. Eh afwan, doanya Nabi Yunus. Doanya Nabi Yunus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Setelah itu menyebutkan doa atau kita berdoa dulu. Kemudian setelah itu menyebutkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya. Ini juga disebutkan dalam sebuah hadis ya bahwa orang yang berdoa dengan doa ini akan dijabai doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya termasuk di antara sebab mustajabnya sebuah doa adalah yakin akan diijabai oleh Allah. Untuk Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian benar-benar yakin bahwa Allah akan mengijabahi doa tersebut. Ya. Inilah PD yang disyariatkan. Ya. Ini PD yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk PD ketika berdoa. Allahu antum muqinuna bil ijabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah, memintalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kalian yakin, benar-benar yakin bahwa doa tersebut akan diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang keenam, yang menjadi sebab mustajabnya sebuah doa adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya walaupun di sampingnya. Ya, inilah doa bidzahril ghaib. Doa kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Jangan dilaporkan ya sudah cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin agar malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama. Dan doa malaikat itu mustajab. Doanya malaikat mustajab. Malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Malaikat adalah makhluk Allah yang tanpa dosa. Ya, maka doakanlah saudara-saudara kita ada yang ingin menikah ya doakan saudaranya agar dimudahkan oleh Allah untuk menikah. Ketika mendoakan saudaranya untuk menikah, maka malaikat akan mendoakan dia untuk mudah dalam menikah. Kalau sudah punya istri gimana Ustaz? Kalau ingin ya hartanya ya mendapatkan harta yang banyak dan berkah, iya. doakan saudara kita dengan doa yang sama tanpa sepengetahuannya. Ya, agar malaikat mengatakan amin walaka bimithl. Semoga Allah mengijabahi doamu dan mudah-mudahan engkau mendapatkan hal yang sama. Ya. Dan dahulu kata Imam Nawawi rahimahullah taala termasuk di antara kebiasaan ulama-ulama salaf mereka menyertakan orang lain dalam doa mereka. Untuk apa? Untuk mendapatkan doanya malaikat. Dan ini juga banyak ya banyak e, contohnya dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya doanya Nabi Ibrahim, ya. Doanya Nabi Ibrahim banyak yang menyertakan orang lain Ya misalnya Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku dan ampunilah kaum mukminin. Ini mendoakan orang lain. Uh, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari beribadah kepada berhala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min Wahai Rabb kami, jadikanlah aku dan zuriyahku keturunanku sebagai orang yang mendirikan salat, ya, menyertakan orang lain dalam doa. Ini sesuatu yang sangat mulia dan itu akan mendatangkan doa malaikat untuk kita dengan e, sesuatu yang sama. Kemudian yang terakhir banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Termasuk di antara sebab mustajabnya doa seorang hamba itu ketika mereka melakukan ibadah-ibadah sunnah. Tentunya setelah ibadah wajibnya dikerjakan. Ya. Jangan ibadah sunnahnya di e, ditekuni, tapi yang wajib malah disepelekan atau disia-siakan. Orang yang banyak melakukan ibadah sunnah Dia akan menjadi wali Allah Menjadi kekasih Allah Alladzina amanu ayatina wa kanu yattaqun Alladzina amanu wa kanu yattaqun Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa Ya, mereka lah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah sudah mengasihi seseorang Itu doanya akan diijabahi Ya, makanya orang-orang yang saleh ya seperti para rasul, para nabi, para sahabat ya. Banyak yang doanya ya di banyak kesempatan doanya sangat mustajab ketika itu turun. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Pilihlah waktu-waktu yang mustajab agar kita bisa meraih doa yang mustajab. Karena waktu ya, saya akan sebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang sangat mustajab karena ketika itu Allah turun ke langit dunia dan Allah mengatakan man yas'aluni fa'atih. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan apa yang dia minta. Antara adzan dan iqamah. Waktu yang mustajab untuk berdoa. tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Ya. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat turun hujan. Yang ketiga, waktu yang mustajab untuk berdoa saat turun hujan. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ya. Apalagi kalau musim hujan banyak sekali waktu yang mustajab untuk berdoa. Jangan disia-siakan. Ya, Kemudian yang keempat, waktu sore di hari Jumat. Setelah asar, ya setelah masuknya waktu asar di sholat Jumat ini waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Ya. Saya berkali-kali membuktikan ini dan memang ya itu waktu yang sangat mustajab untuk untuk berdoa. Ya. Antara asar dan maghrib di hari Jumat. Dahulu di zaman salaf ya, di zaman awal-awal Islam dahulu, para ulama banyak yang duduk khusus untuk berdoa. Mereka duduk dari ba'da asar sampai maghrib. Mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang waktu itu sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kelima, ketika bulan Ramadan Ya, ini juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Kenapa? Karena bulan tersebut bulan yang mulia. Ya, waktu-waktu yang mulia adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, semakin mulia waktu maka semakin besar kemungkinan mustajabnya sebuah sebuah doa. Terutama malam Lailatul Qadar. Jadi ya, bulan Ramadan itu semuanya waktu yang mustajab untuk berdoa, terutama di malam Lailatul Qadarnya. Kemudian di sana ada keadaan-keadaan yang mustajab untuk berdoa. Kita juga manfaatkan ini. Ya. Ada ya, ada waktu mustajab, ada keadaan mustajab. <clears throat> Kita gunakan keadaan-keadaan mustajab untuk berdoa. Ya, seperti misalnya keadaan sebagai orang tua. Ya, ayah dan ibu doanya sangat mustajab untuk anak-anaknya. Ya termasuk di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Pemimpin yang adil, ya keadaan sebagai pemimpin yang adil itu keadaan yang mendatangkan doa yang mustajab ya dan ini sangat sulit ya apalagi di zaman ini di zaman ini menjadi adil sebagai pemimpin itu sangat sulit. Ya makanya keistimewaan pemimpin yang adil ini banyak. Di antaranya doa yang mustajab, di antaranya mendapatkan naungan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya eh, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Eh, sangat banyak ya keistimewaan pemimpin yang adil karena memang sangat istimewa dan sulit untuk menjadi pemimpin yang yang adil. Keadaan safar ketika kita melakukan perjalanan jauh selama perjalanan tersebut mubah yang dibolehkan oleh syariat maka doa kita mustajab ya walaupun mubah ya kalau sudah haram maka tidak ada orang yang melakukan perjalanan jauh tapi tujuannya apa maksiat orang yang seperti ini ya mereka tidak mendapatkan doa yang mustajab. Hanya orang-orang yang tidak maksiatlah yang doanya mustajab ketika safar. Kemudian keadaan berpuasa. Karena orang yang berpuasa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya juga mustajab. Orang yang beribadah itu dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya doanya mustajab. Keadaan genting ketika kita terhimpit ya ketika dalam himpitan yang sangat berat ya ketika itulah doa kita mustajab saat dizalimi ketika keadaan kita dizalimi oleh orang lain ya maka doa kita mustajab dan kita boleh mendoakan keburukan orang yang menggalimi kita walaupun kadang-kadang doa tersebut efeknya lebih berat daripada perbuatan zalim dia kepada kita. Mungkin ada yang ingin eh, bertanya mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah perbuatan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Ada sebuah kisah <clears throat> Sa'id ibn Zaid Sa'id bin Zaid ini seorang sahabat Nabi Muhammad SAW pernah dituduh mencuri atau mengambil tanahnya Arwa binti Aus seorang perempuan menuduh Sa'id bin Zaid yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa Sa'id bin Zaid ini mengambil tanahnya mungkin tanahnya berdekatan ketika dituduh dengan tuduhan dusta ini maka <clears throat> sahabat Sa'id ini mengatakan, apakah aku berani melakukan itu padahal aku tahu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man akhada shibran minal ardi zulman Tawwakahu yaumal qiyamah ila sabi ardi." Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyabdakan barang siapa yang meng mengambil tanah walaupun hanya satu jengkal saja maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkannya di hari kiamat sampai tujuh lapis bumi. Setelah itu, ya Sa'id ini mengatakan, Allahumma in kanat kadhibah fa'a'imma fa'ami basaraha. Ya Allah, apabila perkataan dia itu dusta, maka butakanlah matanya waqtulha fi ardiha dan matikanlah dia di tanah dia. Fama matat hatta dhahaba basaruha. Sehingga orang ini tidaklah mati kecuali setelah dia buta. Wa bainama hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi haf fi hufratin famatat. Dan akhirnya di suatu hari dia berjalan orang ini ya yang sudah buta karena doanya siapa? Sa'id. Sudah buta, dia berjalan di tanahnya. Terjatuh di lubang, di jurang di tanahnya akhirnya mati di situ. Ini tuduhan ya. Asalnya dari tuduhan. Dengan tuduhan tersebut, Sa'id ibn Zaid berdoa agar Allah membutakan matanya dan mewafatkan dia atau mematikan dia di tanahnya. Ini mudaratnya lebih besar tidak daripada tuduhannya? Lebih besar e, mudarat yang diakibatkan oleh doa buruknya Sa'id bin Zaid, tapi ternyata sahabat melakukannya. Ini menunjukkan ya bahwa kita boleh mendoakan keburukan walaupun efek buruk dari doa tersebut lebih lebih berat. Ada juga Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ceritanya sangat masyhur ya. Sa'ad ibn Abi Waqqas ya pernah dijadikan sebagai amir di kota Kufah. Akhirnya datanglah berita-berita yang tidak baik. Akhirnya khalifah ketika itu menggantinya dengan orang lain karena berita yang tidak baik tersebut. Datanglah suatu ketika ya ada orang yang bernama eh, Abu Sa'dah ya namanya Usama bin Qatadah kunyahnya Abu Sa'dah Abu Sa'dah ini mengatakan inna Sa'dan kana la yasiru bisari Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak pernah perang tidak pernah mengikuti perang maksudnya dia ini orang yang tidak pemberani orang yang pengecut wala yuqassim bisawiyah terus kalau membagi harta ghanimah dia tidak membagi dengan adil. Wala ya'dilu fil qadhiyah. Ketika memutuskan suatu perkara, dia juga tidak adil dalam keputusannya. Ini tuduhan-tuduhan dusta. Yang dengan tuduhan ini akhirnya saat ibn Abi Waqqas diturunkan dari jabatan. Apa doa saat ibn Abi Waqqas kepada orang ini? Sa'ad ibn Waqas mengatakan, "Ama wallah la ad'uwanna bi Demi Allah, aku akan mendoakan keburukan untuk dia dengan tiga doa keburukan. Allahumma in kana 'abduka kadziban wa qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrah. Ya Allah, apabila hambamu itu dia dusta dalam perkataannya dan ketika dia berdiri mengatakan kata-kata itu dia ria dan suah maka panjangkanlah umur dia. Didoakan dengan umur panjang. Wa atil faqrah. Dan panjangkan kefakiran dia. Umurnya panjang dan fakir. Wa arridhu lil fitan. Dan mudah-mudahan engkau menjerumuskannya ke dalam fitnah. Maksudnya fitnah wanita. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, kalau orang ini ditanya, "Kamu ini siapa?" Orang ini mengatakan, "Aku adalah orang tua yang mendapatkan ujian." Asabatni da'watu Sa'ad. Doa keburukannya saat telah menimpaku. Kemudian Abdul Malik ibn Umair orang yang hidup ketika itu mengatakan ana ra'aituhu ba'da an qad saqata hajibah ala 'ainayhi min al-kibar dan aku telah benar-benar melihat orang tersebut setelah ya eh, alisnya sudah rontok semua karena tuanya wa innahu la yata'arrad lil jawari fi turaqi fi turuq yaghmizuhunna tapi orang itu masih menggoda anak-anak wanita di jalanan padahal sudah tua kayak gitu ya kena doa buruknya siapa Sa'ad ibn Abi Waqqas karena tuduhan dusta ya. Jadi orang tersebut menjadi umurnya panjang padahal dia fakir dan fakir terus. Sudah begitu dia selalu tergoda dengan wanita. Ya, ini menunjukkan bahwa doanya orang zalim ya ini mustajab dan boleh bagi seorang yang terzalimi untuk berdoa dengan doa keburukan. Ya makanya takutlah berbuat zalim. Takutlah mengzalimi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ber, eh, takutlah kalian kepada doanya orang yang terzalimi karena tidak ada hijab antara doanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hmm. Keadaan yang berikutnya, keadaan orang yang doanya mustajab adalah keadaan ketika sedang bersujud ya ketika orang keadaannya bersujud ya maksudnya bersujud ketika sholat ya bukan sujud di luar sholat kadang-kadang ada orang ya dia mengira bahwa semua sujud itu menjadikan doanya mustajab akhirnya apa setelah salam menoleh ke kanan menoleh ke kiri kemudian setelah itu sujud berdoa ini tidak disyariatkan ini bid'ah ini tidak tidak disyariatkan ini bid'ah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tidak boleh kita beribadah dengan sujud secara terpisah kecuali yang disyariatkan ya sujud syukur itu berbeda ada dan sujud tilawah itu sujud saja tapi memang disyariatkan selain itu tidak ada Makanya yang dimaksud dengan sujud ya dalam doa yang mustajab adalah sujud ketika sholat ya. Dan ini pelajaran yang berharga bagi kita ya. Ketika kita sholat jangan tergesa-gesa untuk selesai. Tapi gunakanlah sholat tersebut untuk banyak berdoa Terutama di sujud-sujudnya Dan sebelum salamnya Kadang-kadang ya ada orang yang sholatnya cepat setelah itu berdoa. Antara antara adzan dan iqamah pun demikian. Sholat qabliyah misalnya. Jangan tergesa-gesa untuk menyelesaikan sholat qabliyah. Sholat qabliyah ketika digunakan untuk berdoa di sujudnya itu akan banyak sebab-sebab mustajabnya sebuah doa. Pertama dia sedang ibadah dan ibadah tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ibadah, kita berdoa, maka doa kita akan semakin mustajab. Kemudian ketika sujud, ketika sujud doa kita juga sangat mustajab. Ya, kemudian di antara dua adzan, di antara adzan dan iqamah. Ini juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika ini berkumpul dalam satu amalan, maka akan semakin mustajab doa kita. Oleh karenanya, ya eh, jangan ingin tergesa-gesa Eh, menyelesaikan sholat, kemudian setelah itu baru berdoa. Tidak, ya. Berdoalah sebanyak-banyaknya ketika sholat tersebut. Ustaz, saya tidak bisa berbahasa Arab. Ya, kita katakan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia walaupun di dalam sholat. Kenapa demikian? Karena itu bukan omongan manusia. Karena ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya walaupun bahasa Arab tapi kalau untuk ngobrol tetap membatalkan sholat kita. Kalau misalnya kita Allahu Akbar, kemudian ada orang lain ada orang lain datang, kaifa haluk? Bahasanya bahasa Arab. Tapi ini obrolan. Batal tidak sholatnya? Batal. Walaupun berbahasa Arab. <clears throat> Yang membatalkan adalah kalamun nas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kalamun nas la yasluhu fiha kalamun nas. <clears throat> Sholat itu tidak boleh di dalamnya ada perkataan manusia, maksudnya obrolan. Bukan yang selain berbahasa Arab tidak. Ya, kalau yang selain berbahasa Arab, tapi dia bukan kalamun nas, juga tidak membatalkan sholat. Dia baik untuk sholat itu. Ya makanya kalau ada yang tidak bisa berbahasa Arab, ya maka jangan takut untuk berdoa dengan bahasa Indonesia, ya. Tapi ya jelas ya jangan dikeraskan. Ketika sujud kemudian mengeraskan doanya ketika sujud ini sesuatu yang tidak baik, ya. Ketika doa ya itu afdalnya malah suaranya lirih ya sebagaimana disebutkan dalam banyak dari sebelum salam ini juga oh, keadaan yang mustajab untuk berdoa saat haji dan umrah ini juga keadaan yang mustajab untuk untuk berdoa kemudian yang keempat termasuk di antara usaha yang bisa kita lakukan untuk meraih doa yang mustajab adalah berdoa di tempat-tempat yang mulia. Berdoa di tempat-tempat yang mulia. Misalnya di depan Ka'bah. Misalnya di Multazam. Ada yang tahu Multazam? Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dengan bukan dengan pintu Ka'bah tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu multazam yaitu tempat yang mustajab untuk berdoa kemudian di dalam Ka'bah sendiri seperti di Hijr Ismail Hijr Ismail itu dalamnya itu termasuk bagian Ka'bah makanya kalau kita ingin sebagai orang biasa ya kita ingin sholat di dalam Ka'bah sholatlah di Hijr Ismail. Tidak perlu ke dalam. Karena sama saja antara Hijr Ismail dengan dalam Ka'bah sama. Tidak ada perbedaan. Ya. Ustaz, kenapa Hijr Ismail tidak dibangun Ka'bah? Ya. Sebenarnya dulu ya Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim itu bentuknya tidak kotak, ya bentuknya seperti U yang uh, tu, uh, buntu, ya yang tertutup seperti ini. Ya. Itulah bentuk Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah, dibangun semuanya seperti itu. Kemudian yang Ka'bah tersebut rusak di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Ya karena terkena banjir. Akhirnya dibangunlah. Ketika itu kaum Quraisy ya mereka tidak ingin membangun Ka'bah dengan harta haram. Akhirnya mereka mencari harta yang benar-benar halal. Ketika mereka mencari harta yang benar-benar halal, ternyata yang terkumpul hanya sedikit. Akhirnya yang dibangun sebagian dari Ka'bah saja. Dijadikanlah bangunannya kotak seperti yang sekarang, kemudian hijri Ismailnya dikasih dikasih tanda bahwa itu bagian dari Ka'bah. Ya makanya eh, setelah itu ya ada sebagian eh, kaum muslimin yang membangunnya eh, menjadi bangunannya menjadi seperti bangunannya eh, Nabi Ibrahim tapi setelah itu dirobohkan kembali dibangun seperti bangunan eh, kaum Quraisy yang sampai sekarang bisa kita lihat ya. Intinya Hijri Ismail itu bagian dari Ka'bah. Kalau kita ingin sholat dia di dalam Ka'bah, maka sholatlah di dalam Hijr Ismail dan itu tempat yang mulia. Kemudian Masjid Nabawi, tempat yang mulia untuk berdoa dan doa di sana sangat mustajab. Di Masjid Nabawi ada Raudhah. Tempat yang paling mulia di Masjid Nabawi adalah Raudhah. Di situ juga lebih mustajab lagi untuk berdoa. Di Masjidil Aqsa, di masjid-masjid yang lainnya, di masjid ini juga demikian ya ini adalah masjid dan ini tempat yang mulia rumah Allah Subhanahu wa taala sehingga berdoa di sini ya mustajab. <clears throat> Dan anak ingin menyampaikan ya sedikit faedah dalam masalah ini. Ketika kita melihat dalil-dalil dalam syariat ya maka kita akan mendapati bahwa syariat ini lebih fokus pada waktu dan keadaan mustajab daripada tempat yang mustajab. Banyak sekali dalil-dalil dalam uh, masalah ini yang menjelaskan tentang waktu dan keadaan yang mustajab. Tapi yang menjelaskan tentang tempat yang mustajab sangat sedikit. Ada dalam Al-Quran, tapi itu pun isyarat. Ketika Nabi Zakaria melihat ya di tempatnya Maryam selalu datang makanan Kemudian ketika ditanya dari mana ini, kemudian dijawab ini dari Allah Subhanahu wa taala. Anna laki hadha qalat huwa min indillah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah akhirnya Nabi Zakaria meminta kepada Rabbnya agar diberikan zuriyah yang baik yang baik, diberikan keturunan yang baik dan akhirnya mendapatkan Yahya. Iya. Ini menunjukkan bahwa tempat yang mulia itu doa yang dipanjatkan di tempat tersebut menjadi mustajab. Ya, karena Nabi Zakaria memilih tempat tersebut dan tempat datangnya makanan dari surga langsung ya yang dibawa oleh malaikat tentunya ini menunjukkan tempat tersebut sangat sangat mulia ya e, sehingga Eh, para ulama menyimpulkan berdoa di tempat-tempat yang mulia ini sangat mustajab. Tapi kemudian yang kelima, poin yang terakhir, jauhi penghalang mustajabnya doa. Termasuk di antara penghalang mustajabnya doa yang pertama adalah makan dan minum dari yang haram. Baik haram datnya atau haram mendapatkannya ada barang-barang yang haram secara zat. Seperti misalnya khamr, ya. Seperti misalnya daging babi. Seperti misalnya daging anjing, daging harimau, ya, daging ular. Ya, ini secara zatnya dia haram. Ini bisa menjadi penghalang mustajabnya doa. Atau haram dari cara mendapatkannya. Benar dia uang tapi uang dari korupsi misalnya dia uang yang sama, tapi uang tersebut diambil dari perzinaan, diambil dari musik, diambil dari pamer aurat misalnya, menjadi bintang film. Yang dia pamer aurat di sana, dia mendapatkan fee, ya. Ini uangnya sama, tapi didapatkan dari cara yang diharamkan. Maka seperti ini, ya, bisa menjadi penghalang mustajabnya sebuah doa. Kemudian yang kedua, ya termasuk di antara sesuatu yang menjadi penghalang buat doa adalah hati yang lalai ketika berdoa. Jangan ngantuk terus berdoa. Ya. Lisannya bergerak tapi apa yang dia minta dia tidak sadar. Atau misalnya dia mengucapkan kata-kata tapi dia tidak paham apa yang diucapkannya. Ini juga lalai hatinya. Dia mengatakan Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Tidak faham apa yang dia baca. Ini bagaimana hati akan konsentrasi dengan permintaannya. Kalau dia tidak tahu apa yang diminta. Makanya ya bagi yang tidak faham bahasa Arab ya lebih baik dengan bahasa Indonesia. Bagi yang tidak faham. Kalau bagi yang faham bahasa Arab jelas yang paling baik adalah doa dari Al-Quran, doa dari Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya para ulama, ya, yang berbahasa Arab itu lebih baik daripada bahasa lain, ya karena itulah bahasa yang dipilih oleh Allah untuk wahyu yang paling baik yaitu Al-Quran, ya. Tapi kalau tidak faham bahasa Arab, tidak tahu artinya, ya, maka berdoalah dengan bahasa yang kita fahami dan kita khusyuk di dalamnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan wa'lamu Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ingat-ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabahi doa dari hati yang lalai. Ya, dan termasuk hati yang lalai adalah hati yang tidak me mengetahui apa yang dia dia minta. Kemudian yang ketiga, berdoa untuk keburukan. Ini juga penghalang mustajabnya sebuah doa. Doa untuk keburukan ini misalnya apa? Doa agar disukseskan dalam kemaksiatan. Ada misalnya rekreasi ke tempat kemaksiatan. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan Engkau sukseskan acara e, rekreasi ini." Ini doa untuk kemaksiatan, ya. Ini akan tidak akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala atau doa untuk memutus tali silaturahim. Ya, ini juga termasuk doa keburukan. Yang keempat, menggantungkan doa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penghalang mustajabnya sebuah doa. Berdoa dengan menggantungkan permintaannya menggantungkan dengan apa? kehendak Allah dengan mengatakan misalnya Allahumma firli in Ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah jika engkau menghendaki. Jika engkau menghendaki ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jika engkau menghendaki ya Allah sukseskanlah misalnya usaha baikku. Ya. Seperti ini tidak diperbolehkan ya. Rasulullah saw dahulu melarang keras perkataan seperti ini la yaqulanna ahadukum Allahumma ufilli in syi'ta. Jangan sampai salah seorang dari kalian mengatakan ya Allah ampunilah dosa-dosaku jika engkau menghendaki. Allahumma arhamni in syi'ta ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Liya'zim al-mas'alah. Hendaklah dia tegas dalam permintaannya. Fa inna Allah la mukriha lahu karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa menjadi penghalang doa yang mustajab atau penghalang mustajabnya sebuah doa adalah banyak bermaksiat. Ya, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang sudah berlumuran dosa, maka doanya akan sulit diijabahi. Doanya akan sulit diijabahi. Makanya ya ada beberapa doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang mendahulukan permintaan diampuni oleh Allah. Kemudian setelah itu meminta hajat. Ya. Karena ketika seseorang berlumuran dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan senang kepada dia. Tapi ketika dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dahulu, Allah mengampuninya. Ketika Allah mengampuninya, Allah akan cinta kepada dia. Ya, ketika Allah cinta kepada dia dan dia meminta hajat, maka hajat tersebut akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah uh, beberapa hal ya yang bisa kita usahakan untuk meraih doa yang mustajab ya tentunya ya semua syarat-syarat ini ya tidak semuanya harus terpenuhi ya tidak semuanya harus terpenuhi tapi kalau kita ingin ya benar-benar uh, doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala berusahalah untuk melakukan semuanya atau berusahalah melakukannya melakukan sebanyak mungkin dari yang sudah dijelaskan eh, tadi demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita doa-doa yang mustajab. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, apakah diperlama doa di sujud terakhir itu disyariatkan? <clears throat> Eh, memperlama sujudnya untuk berdoa ini diperbolehkan. Ya, saya tidak bicara masalah sujud terakhir atau sujud-sujud yang lainnya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara sujud terakhir dengan sujud-sujud yang lainnya. Semuanya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau misalnya orang ingin ya melamakan sujudnya untuk hajat berdoa maka dibolehkan. Walaupun yang lebih ideal adalah menyamakan lamanya waktu gerakan sholat. Ya, waktu gerakan sholat. Misalnya ya, ada dalam sebuah hadis bahwa berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rukuknya dan sujudnya itu hampir sama. Kariban minas sawa. Waktunya hampir sama. Ini yang ideal. Ini yang ideal seperti ini. Tapi bukan berarti kita melamakan sujud untuk berdoa dan akhirnya sujud tersebut lebih lama dari rukun-rukun yang lain tidak boleh. Bukan berarti demikian. Ustaz dalilnya apa? Dalilnya adalah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melamakan sujudnya untuk memberikan kesempatan kepada cucunya bermain di atas punggung beliau. Bermain di atas punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar mana hajat kita terhadap doa ataukah hajat anak kecil tersebut untuk bermain di atas punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih besar mana lebih besar hajat kita untuk berdoa hajat kita kepada doa ya sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lebih melamakan sujudnya untuk memberikan kesempatan kepada cucunya tersebut untuk bermain di punggungnya beliau, di atas punggungnya beliau. Ini menunjukkan bahwa kita boleh melamakan sujud kita atau lebih melamakan sujud kita untuk berdoa <clears throat> meminta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena kebutuhan untuk berdoa itu lebih kuat daripada kebutuhan untuk bermain ya dari anak tersebut wallahu a'lam memang ya harus digarisbawahi idealnya kita menyamakan tapi kalau misalnya kita tidak kuat <clears throat> kita tidak kuat untuk menyamakan semuanya padahal kita sangat butuh untuk berdoa ketika sujud maka lakukan lakukan e, berdoa ketika sujud walaupun sujudnya lebih lama daripada rukun yang lainnya asalkan jangan ketika jamaah ya ya ketika kita jadi makmum ya kita punya kewajiban untuk mengikuti imamnya ya punya kewajiban untuk mengikuti imam kita ya makanya eh, keliru dan salah orang yang melamakan sujudnya ketika sholat berjamaah walaupun itu berdoa ya. Ustadz ini kan berdoa kenapa salah iya berdoanya salah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewajibkan kita untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Imam dijadikan sebagai imam ya untuk diikuti. Ya ketika kita mengikuti imam dan imamnya misalnya sujudnya tidak lama, maka kita jangan sujud lama. Kita jangan sujud lama. Wallahu a'lam. Uh, pertanyaan Jika waktu antara azan dan iqamah pendek, lebih utama mana sholat sunnah ataukah doa? Sholat sunnah. Lebih utama sholat sunnah dan di dalam sholat sunnah tersebut kita disunahkan untuk banyak berdoa. Ya, ini banyak pertanyaan tentang mengkhususkan sujud terakhir, e, mengkhususkan doa pada sujud terakhir. e, <clears throat> kalau misalnya dia Ya, kalau misalnya dia tidak punya waktu selain sujud terakhir dan itu bukan tujuan utama dia, maksudnya dia tidak menyengaja sujud terakhir untuk doa, ya maka tidak masalah. Misalnya dia kepengen sholat cepat, kepengen sholat cepat karena waktu e, sudah mepet, akhirnya dia hanya bisa sujud, e, eh, sujud yang lama ketika sujud terakhir untuk berdoa, tidak masalah. Tapi sebaiknya ya jangan seperti itu terus. Ya, kadang-kadang kita sujud lama di rekaat pertama misalnya. Nanti yang terakhir kita kita e, cepatkan. Ya, karena memang ya akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang mengira bahwa sujud yang diijabahi doa di dalamnya adalah sujud terakhir saja karena banyaknya orang yang melakukan hal tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada perbedaan antara sujud terakhir dengan <clears throat> sujud-sujud yang yang hmm. lainnya ya intinya kalau itu dijadikan sebagai uh, tujuan dan ada anggapan bahwa itu yang lebih afdal maka ini tidak boleh ini tidak boleh tapi kalau misalnya ya keadaan memaksa dia seperti itu dan tidak ada e, keyakinan dalam dirinya atau niat dalam dirinya untuk mengkhususkan sujud terakhir dalam berdoa tapi e, dia melakukan seperti itu maka tidak masalah bisa difahami ya tadi orang yang pertama orang yang memang punya keyakinan bahwa sujud yang mustajab adalah sujud terakhir dan dia punya maksud untuk mengkhususkan sujud terakhir dengan doa yang panjang ini tidak boleh berbeda dengan orang yang memang dia eh, misalnya sholat ya dia sholat dia melihat ini ikomahnya sudah dekat akhirnya dia agak cepat ternyata setelah itu dia melihat kayaknya masih lama. Akhirnya dia kepengen melamakan sujud terakhirnya untuk <clears throat> doa. Jadi dia tidak ada maksud untuk melamakan sujud terakhirnya dan tidak ada keyakinan pada dirinya bahwa sujud terakhir itu uh, yang mustajab doanya. Selain itu tidak. Maka kalau keadaannya demikian dibolehkan. Kalau keadaannya demikian karena tidak ada perbedaan antara sujud terakhir dengan sujud-sujud yang lainnya. Ya, sebagaimana kita boleh melamakan sujud di rekat pertama, kita boleh melamakan sujud di rekat terakhir, ya. Asalkan tadi ya kita tidak meyakini bahwa sujud terakhirlah sujud yang diijabahi doanya dan kita tidak bermaksud demikian tidak meyakini bahwa itulah yang paling utama ya. Demikian karena sudah jam 9 Eh, mohon maaf atas keterlambatan eh, yang saya alami pada malam hari ini ya. Eh, tidak ada keinginan sedikit pun untuk terlambat tapi keadaan memang memaksa demikian karena macet ya kalau tidak macet tidak Jakarta <coughs> baik eh, mohon maaf sebesar besarnya ya mudah-mudahan apa yang kita eh, pelajari bersama bermanfaat bagi kita semuanya mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita hingga ajal menjemput kita dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, uh, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala bersama rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.